Terlebih di akhir-akhir ini, ya, berbagai macam jenis jual beli, berbagai macam jenis hial. Hial itu rekayasa, ya, sesuatu yang haram direkayasa menjadi apa? Seakan-akan ya halal. nah dan juga apa namanya eh, asbab yang lain. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk serius di dalam mempelajari masa ilil buyu' terlebih bagi mereka yang berkecimpung lebih dalam dalam bab jual beli ya, agar selamat dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sebagaimana dalam babul ibadah, dalam dalam babul ibadah termasuk masalah yang paling berat adalah masail al-hayd. Masalah tentang haid wanita darah wanita ini juga termasuk masalah yang paling berat. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan saya duduk untuk memahami masalah haid ya bertahun-tahun ya, sampai saya faham tentang masalah apa al haid dan ini bukan ulama sekarang kudama termasuk ulama pada madhab yang ke, uh, zaman ketiga hijriah dan seterusnya Ya, ini menunjukkan betapa semangatnya para ulama di dalam mereka duduk untuk memahami masail ya yang e, e, dibutuhkan oleh ummah. Ya. Taib. Mukaddimah ini ya kita maksudkan agar kita lebih berhati-hati di dalam kita mempelajari masa masailul buyu dan lebih berhati-hati di dalam kita bermuamalah dalam perkara-perkara yang kita belum faham. Sebagian orang ada yang mengatakan yang penting dijalani dulu, nanti kalau ada muskilah baru kita apa namanya tanyakan. Ya, yang seperti ini tidak pantas bagi seorang muslim terlebih eh, ahli sunnati wal jamaah. <clears throat> Taib. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas surut syarat-syarat jual beli ya yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan tatabbu' an-nusus wal istiqra' berdasarkan penelitian yang sempurna terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah sehingga terkumpul ada berapa syarat? Tujuh syarat. Ya. Di antara syarat tersebut yang pertama yang telah kita bahas adalah antakunal ainu mubahatan naf'i min ghairi hajah antakunal ain hendaknya mabi' barang yang dijual itu adalah barang yang sifatnya mubahatun nafa' mubah manfaatnya ya bukan karena hajat bukan karena darurah yakni pada syarat ini terkumpul padanya berapa perkara tiga perkara barang itu harus memiliki manfaat kemudian yang kedua manfaat itu haruslah apa mubah. Ya. Dan yang ketiga min ghairi hajah, bukan karena apa? darurat, hajat, apa manfaat ini bukan karena darurah. Ya, seperti misalnya mayitah ya, bangkai ada manfaatnya bagi orang yang apa? yang mau mati. Maksud saya dia tidak dapat makanan kecuali dia dapatkan apa? bangkai saja. Ada manfaat bagi dia. Ya, tapi manfaat itu kapan? Indah darurah, ketika darurah. Nah, ya. Hatta kepada orang seperti itu tidak boleh seorang menjual apa? Maitah tidak boleh. Nah, wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian telah kita sebutkan beberapa contoh ya, jual beli yang tidak terpenuhi syarat ini. Ya, yang tidak terpenuhi syarat ini. Ya, seperti jual beli khamar wal maitah wal khinzir wal asnam ya patung-patung kemudian juga para ulama ya menjelaskan tentang apa illah dari empat perkara yang diharamkan oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ini sehingga kita mengambil beberapa masail yang lain dan masih tersisa beberapa masalah ikhwah yang mungkin ini penting untuk kita bahas ya tentang beberapa uh, al-mabi' ya barang-barang yang dijual belikan ya apakah ini mubah atau tidak termasuk mubah atau nafa' atau tidak dan apakah boleh diperjual belikan atau tidak nah wabillahi taufik di antara permasalahannya adalah jual beli al-kalb anjing Ya. Apakah boleh ya seorang melakukan jual beli anjing? Nah, dan ini bukan perkara yang jarang kita dapatkan, ya kan? Apalagi ada anjing-anjing hias itu, nah, ya. ya. Sehingga orang membeli apa namanya anjing, ya. dari yang kecil sampai yang besar, ya. dari kirik sampai apa? Ya, korok yang besar itu korok mungkin, ya. Yakni, ya, hatta sebagian kaum muslimin mubtala bihada. Sebagian kaum muslimin ya subhanallah terbawa untuk mengikuti tren dan mode. Ya. Taib. Tentang masalah ini ya diterangkan dalam hadis yang sahih. Ya. Yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah wal Imam Muslim ya. dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an thamanil kalbi hasil jual beli apa? Kalb anjing. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka Hadis ini adalah jawaban bahwasanya anjing itu adalah perkara yang tidak mubah untuk diperjual apa? belikan. Karena Rasul naha an thamanil kalbi. Nas demikian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang dilarang berarti haram. Dia tidak mubah. Naha an thamanil kalbi. Sehingga sekali lagi hadis ini dalilun ala nahyi an bai'il kalbi. Dalil ya dilarangnya menjual anjing wa tahrim samanih dan diharamkan hasil dari jual belinya ya. taib wabillahi taufik kemudian di sini ada iskal ada permasalahan ya. di antara anjing-anjing itu ya ada yang diizinkan oleh syariat untuk dimanfaatkan ya atau tidak ya yaitu anjing yang muallam anjing yang muallam yang telah dididik diizinkan oleh syariat untuk digunakan sebagai kalbus said anjing untuk berburu ya kalbus said ya. apakah kalbus said ya, anjing apa namanya untuk berburu ini kalb muallam yang digunakan untuk berburu ya atau untuk menjaga apa namanya e, untuk mengembala jadi subhanallah ada kalbul masyah ya, ada beberapa jenis anjing yang diizinkan oleh syariat kalbus said anjing untuk berburu wa kalbul masyah ya anjing untuk apa namanya untuk menggembala jadi subhanallah satu anjing itu ya terkadang dan bisa kalau diajari untuk apa menjaga ya sekelompok kambing subhanallah nah ya sekelompok apa e, kambing nah ya menjaga dari serigala menjaga dari nah ini diizinkan oleh syariat ya. apakah larangan yang disebutkan dalam hadis ini naha an samanil kalbi itu juga masuk ke dalamnya anjing yang muallam anjing yang muallam anjing yang telah apa diajar Nah, ini permasalahan. Taib. Jumhurul ulama ya, dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Ya. Jadi khilaf terjadi pada anjing yang muallam. Anjing yang apa? Muallam. Ya. Taib. Jumhurul ulama di antaranya Imam Malik rahimahullah wa Syafi'i wa Ahmad bin Hambal rahimahullah mereka mengatakan bahwasanya ya jual beli anjing itu haram mutlakon secara mutlak tidak membedakan apakah anjing itu adalah anjing yang muallam yang telah terdidik atau anjing apa anjing yang tidak terdidik nah permasalahannya adalah menjual anjingnya ya adapun kalau memberi bayaran kepada orang untuk mengajari anjing ini tidak masalah ya Taib anjing yang tadinya bodoh Ya, kemudian apa? Diajari, ya. Membayari orang untuk ngajari anjing itu, nah, menjadi terlatih. Ini bukan jual beli ini masuknya. Ya. Permasalahannya adalah anjing yang sudah mu'alam ini dijual, belikan. Apakah boleh atau tidak? Jumhurul ulama, mayoritas ulama, Imam Malik rahimahullah wa Syafi'i wa Ahmad, ya, mereka berpendapat bahwasanya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya mutlak umum, ya, yakni semua jenis anjing naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Naam. Bisa difahami ikhwan ya? Naam. Taib. Dan kita tidak menyebutkan pendapat yang lain, ya. Pendapat yang rojih adalah pendapat ini. Jumhurul ulama apa sebabnya? Alasannya karena hadis yang melarang ya jual beli anjing ini sifatnya apa? Umum. Ya. Naha an samanil kalbi. Naha an samanil kalbi. Nah. Taib. Uh, saya sebutkan karena mungkin antum akan dapatkan masalah ini. Sebagian ulama mengatakan boleh jual beli apa? Anjing yang muallam yang digunakan untuk berburu. Ya. Taib. Kenapa sampai seperti ini? Kenapa ada ulama yang berpendapat seperti itu? Liburu di riwayah karena ada riwayat. Ya. Yang memperkecualian memperkecualikan keumuman ini. Yang memperkecualikan keumuman ini. Ya. Taib yaitu hadis Jabir radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wasinnaur illa kalbas said ada riwayat seperti itu ya yakni riwayat Imam Nasa'i rahimahullah fi sunan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hasil dari penjualan anjing dan juga sinnaur kucing illa kecuali kalbas kecuali anjing apa yang digunakan untuk berburu jadi ada perkecualian ini dalam lafaz sebagian hadis illa kalbas kecuali anjing apa untuk berburu nah wabillahi taufik dan jawabannya ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah tambahan riwayat ini Ya, tambahan riwayat ini dijawab oleh jumhur ulama kalimat illa kalbas said adalah riwayat yang lemah sehingga tidak bisa dibangun di atasnya dalil karena riwayat ini riwayat yang apa yang lemah wallahu taala alamu bisawab ya. ini masalah yang perlu saya tambahkan ya di antara masalah tentang apa namanya ee, eh, jual beli nah Taib, kalau antum ditanya, anjing yang muallam ini ada manfaatnya tidak? Ada manfaatnya. Mubah atau tidak? Hah? Mubah atau tidak? Antum mubah tidak? Manfaat untuk jadi mubah atau tidak kita manfaatkan anjing ini untuk apa namanya? Ah. Mubah, ya, boleh diizinkan. Tapi ini ada hajah di sini. Ada hajah. Ya. Hajat yaqtadi dzalik Ya, sehingga syariat memberikan rukhsah. Karena ada hajat manusia untuk menggunakan apa? Anjing ini. Nah, makanya syarat yang pertama ini terkumpul padanya berapa perkara? Tiga perkara ini. Ada manfaatnya. Manfaat tadi sifatnya apa? Mubah. Ya, bila hajat Nah, bisa difahami, kawan? Nah. Wabillahi taufik. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kita menjual burung yang digunakan untuk berburu? Ya. ya. Burung bisa juga dilatih untuk berburu. Burung-burung tertentu. Nah. Taib. Boleh tidak diperjualbelikan? Ya. Atau mungkin kita bisa melatih hewan-hewan yang buas misalnya. Ya. Ya gajah misalnya, ya kan? Kita latih ya untuk berburu, ya kan? Ya. Misalnya, ya kan? Ya. Atau ini burung. Nah, kalau memang bisa dilatih untuk itu, maka jawabannya boleh diperjualbelikan. Ya. Taib. Loh, apa yang membedakan antara burung yang terlatih dengan anjing yang terlatih ini? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah nas. Nas ini. Ada nas Rasul SAW melarang apa? ya jual beli anjing. Ingat ada nas. Kita berpegang teguh dengan nas. Adapun kalau tidak ada nas, asal jual beli apa? Halal. Al aslu fil bay' halal. Wa ahallallahu al bay'a wa harrama riba. Dan boleh seorang berburu dengan e, burung-burung e, buas ini yang telah dia apa? Yang dilatih. Naam. Taib. Sehingga boleh bagi seorang untuk apa? untuk memperjualbelikan burung yang sudah terlatih ini wallahu taala alam bisawab bi khilafil kalb berbeda dengan kalb anjing karena ada nas yang melarangnya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kalbi nah atau an samanil kalbi Rasul SAW melarang an samanil kalbi nah wabillahi taufik adapun membayar ujroh membayar upah bagi orang yang melatihnya maka apa boleh tapi di sini ada faedah ya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin di luar pembahasan kitabul buyu ya. Bahwasanya syariat ya membedakan antara anjing yang muallam dengan anjing yang ghair muallam. Ya. Di dalam hukum buruannya. Ya. Anjing ketika terdidik, anjing ketika berilmu, buruannya itu halal namun anjing ketika tidak terdidik, tidak berilmu, buruannya apa? Haram. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, di dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan bahwasanya pembedaan syariat tentang anjing yang muallam dan ghair muallam salah satu perkara yang menunjukkan ya keutamaan al-alim ya keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak apa? berilmu. Ya. Anjing saja dibedakan antara yang berilmu dan yang tidak apa? Berilmu. Ya. Demikian juga ala alim dan khairu alim. Orang yang berilmu dan yang tidak ber, berilmu. Ya. Taib. Anjing terdidik sehingga ketika dia menangkap hewan itu bukan untuk dirinya, bukan untuk dirinya, betul-betul semata-mata untuk apa? Tuannya. Ya. Tidak ada yang dimakan sama sekali, tidak ada. Kalau anjing itu cukup menangkapnya, menerkamnya, cukup diterkam ya. Ada kelinci, karena sudah terlatih, dia hanya mengitari saja, ya. Mau jalan kemana dicegah, mau ke utara dicegah, terus sampai sampai sang pemburu ini, si pemilik anjing datang sendiri menangkap, ya. Atau mungkin hanya sekedar dia pak dicengkram, ya. Tidak dimakan, walaupun lapar dia tidak apa memakannya, ya. Sampai datang sang pemilik, ya. Kalau masih hidup apa namanya, eh, kelinci ini harus disembelih Baru setelah itu dipotongkan kakinya, dikasihkan ke apa? Ke anjing baru dia makan. Ini berarti sudah apa? Mu'allam. Ya. Tapi kalau nangkap dia makan dulu kepalanya, nah ini berarti dia nangkap bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya. Ya, belum terlatih yang seperti ini. Ya. Taib. Kemudian ikhwati rahimani rahimakumullah, masalah yang berikutnya adalah jual beli kucing. Ya. Jual beli kucing. Ma hukmu bay' al-hir? Ini juga perkara yang dibahas oleh para ulama rahimahumullah. Ya. Taib. Tentang masalah ini, ya. Eh, ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang jual beli apa? Jual beli kucing. Yaitu hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. An Abi Zubair Qala sa'altu Jabiran an thamani sinnaur wal kalb. Faqala zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Rawahu Muslim. Abu Zubair ya. Abu Zubair ini bernama Muhammad bin Muslim ibn Tadrus. Ya. Muhammad bin Muslim ibn Tadrus Abu Zubair. Nah. Qala bertanya atau berkata, "Sa'altu Jabiran." Saya bertanya kepada Jabir. Nah, saya bertanya kepada Jabir Abdullah atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang samanisin naur Tentang ya e, hasil dari menjual apa? Sinnaur, kucing. Wal kalb dan juga anjing. Faqala kemudian Jabir ya menjawab. Coba di sini kita lihat bagaimana tabi'in dalam masalah jual beli mereka juga bersemangat untuk bertanya, meminta fatwa ya, bertanya kepada sahabat Jabir, wahai Jabir, apa hukum ya hasil yang kita dapatkan dari menjual anjing dan juga kucing? Maka Jabir menjawab, "Zajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang itu. Melarangnya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah. Dan para ulama dalam masalah ini, ya, jual beli kucing ini, ya, ada yang menghalalkan dan ada yang apa? Mengharamkan. Khilaf di kalangan para ulama. Ya. ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan boleh untuk menjual apa? Anjing, eh, apa? Kucing. Karena ada manfaatnya. Ya. Karena ada apa? Manfaatnya. Ini masih pembicaraan kita seputar syarat yang pertama. Ya mubahatun naf' min ghairi mada haja. Nah, apa manfaat kucing? Antum? Ya. Hah? Ada manfaatnya kucing itu? Eh, tidak tahu atau tidak ada? Ya. Hah? Menangkap tikus, ya. Kemudian apa lagi? Nah, ya. Ya. Taib. Taib. Di antara para ulama ada yang mengatakan boleh untuk menjualnya. Ya. Bahkan banyak ulama yang mengatakan boleh. Banyak yang mengatakan boleh. Termasuk di antara muasirin adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Beliau termasuk yang berpendapat bolehnya menjual apa? Kucing. Ya. Taib. Karena kucing ada apa namanya? Manfaatnya. Ya, sampai digambarkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh itu, nah, kucing itu kalau ada hewan yang membahayakan kita, segera mengembangkan apa namanya? tubuhnya, ya kan? mengeluarkan nafas dan suara yang menakutkan sehingga apa? Ya, lari. Nah, ya. Baik. Dan subhanallah nih, memang kucing ini ya eh, apa namanya? Nah, eh, seperti dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama hiya tawafina alaikum wat tawafat." Ya. Baik. Ada sebagian orang ya ini cerita. Nah, ya, ini sekedar tentang manfaat ya ada orang punya kucing ya sampai suatu saat kucing ini bunyi terus nah ya. sehingga mengganggu berisik ya. ya karena sang tuan ini marah ditendanglah kucing itu nah. ya karena dia ditendang dipikir diam ternyata terus ngeong-ngeong terus nah malah tambah apa namanya ya dan tidak mau pergi sambil melihat ke atas ya ternyata di atas itu ada ular ya yang mungkin akan membahayakan tuannya ya habis itu langsung diambil sang kucing disayang-sayang ya. ternyata bunyinya suara ini bukan apa namanya bukan membuat berisik dia ingin melindungi apa tuannya wakil ini perkara yang terjadi diceritakan kepada kita ya taib sehingga kalau masalah manfaat nah, nah mungkin ada sesuatu yang bisa kita lihat manfaatnya ya taib namun ikhwati rahimani rahimakumullah, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ada larangan dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Zajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Nah. Taib. Lalu kenapa masih ada ulama yang mengatakan boleh? Termasuk al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang e, berpendapat boleh. Nah, lalu bagaimana mereka mensikapi hadis ini? Ya, mereka mengatakan larangan ya yang ada pada hadis ini tertuju kepada ya kucing yang la naf'alahu, kucing yang tidak ada manfaatnya. Karena kebanyakan kucing itu tidak ada manfaatnya, mengganggu. Ya atau kucing yang dimiliki. Ya, banyak kucing yang berkeliaran tapi itu dimiliki orang ya tidak? Ya, dimiliki orang sehingga jangan sembarangan diambil dijual, ya kan itu kan. Kucing itu biasanya ada tuanya sudah ya. Ya. Taib. Demikian ikhwati rahimani rahimakumullah. Nah, ya. Wallahu taala alamu bisawab. Nah. Eh, e, yang lebih berhati-hati. Nah. Dan apa namanya berdasarkan hadis ini yang sifatnya umum maka hendaknya seorang meninggalkan jual beli apa kucing wallahu taala alamu bissawab ada sebuah ucapan yang sangat eh, bagus dari al Imam al Baihaqi rahimahullah al Imam al Baihaqi rahimahullah beliau memberikan uzur kepada al Imam Syafi'i rahimahullah kenapa al Imam Syafi'i berpendapat bolehnya jual beli apa kucing Berkata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam As-Sunan As-Sughra mutaba'atu zahiris sunnah aula walau sami'a Asy-Syafi'i rahimahullah al-khabara al-warid fih laqala bihi insyaallah Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ya yeah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau adalah salah seorang tokoh Syafi'iyah yang luar biasa. Ya. Dan beliau memiliki kitab As-Sunan Al-Kubra dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang dicetak 10 jilid dalam cetakan yang lama. Dan beliau juga memiliki kitab apa namanya? As-Sunan As-Sughra. Naam. Dan beliau memiliki jasa yang sangat besar dalam madhab Syafi'i. Beliau memiliki jasa yang besar dalam madhab Syafi'i. Ya. Banyak di antara ulama Syafi'i sebelumnya yang menyebutkan pendapat dan tidak disebutkan dalilnya atau disebutkan sedikit. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah melengkapi, menyempurnakan adillah, dalil-dalil bagi madhab Syafi'i. Nah, wabillahi taufik. Dan terkadang Al-Imam Syafi'i mengatakan sebuah pendapat ya, tentang suatu perkara. Beliau mengatakan pendapat saya adalah ini. Ya. Namun seandainya ada dalil yang menyelisihinya, maka saya berpendapat dengan dalil. Idza sahal hadis fa huwa madhabi. Ini terkenal, terkenal ucapan Imam Syafi'i. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhab saya. Kalau ternyata ada ucapan saya yang menyelisihi al-hadis, maka buanglah ucapan saya dan ambillah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab Sunan Al-Kubra, ya, kita dapatkan Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan waqad sahal khabar dan dalam masalah ini telah ada hadis yang sahih dan Imam Syafi'i berarti berpendapat dengan pendapat ini karena beliau telah mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Termasuk dalam masalah ini Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah juga berkata mutaba'atu zahir sunnah mengikuti lahiriah dari hadis dalam masalah ini ya Rasul SAW melarang untuk jual beli apa kucing secara umum kan demikian Beliau mengatakan mengikuti zahir hadis aula sudah sepantasnya itu yang dilakukan. Walau sami'a syafii rahimahullah al-khabar seandainya Imam Syafi'i mendengar hadis ini ya al-warid fi yang menjelaskan tentang masalah ini laqala bihi pasti Imam Syafi'i akan berpendapat haramnya insyaallah ini ucapan al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ya, ala kulli hal dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama ya dan apa namanya eh, apa namanya yang yang yang lebih berhati-hati dalam masalah ini adalah kita tidak melakukan jual beli apa kucing. Nah, taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah. Kemudian kita masuk kepada jual beli berikutnya yang masih dalam masalah ini. Nah, atau kita cukupkan kita masuk pada syarat yang kedua ikhwan. Nah, kita masuk pada syarat yang kedua. Nah. Di antara syarat jual beli yang kedua ya. an yakuna al ma'qud alaihi maqduran ala taslimi An yakuna al maqdu al, al, al ma'qud alaihi maqduran ala taslimi Barang yang dijual atau barang yang terjadi akad pada barang tadi hendaknya barang yang makduron ala taslimih bisa diserahkan bisa diberikan kepada apa? orang yang membeli ya. loh apa ada orang yang menjual barang yang tidak bisa diserahkan toib ya mungkin saja sebagaimana nanti akan kita lihat amsilah Ya, contoh dalam masalah ini. Baik. Kita lihat adillah dalil dari syarat yang kedua ini. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan para ulama tidaklah menyebutkan syarat kecuali dengan apa? Dalil. Ya. Dalil untuk syarat yang kedua ini Alkitab dan sunnah. Ya. Di antara dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr ya khamr ya. dan juga maisir ah maisir apa judi ya Taib wal ansab wal azlam semuanya ini rijisun najis min amali syaitan termasuk amalan siapa syaitan ibu maka tinggalkanlah yang menjadi syahid di sini adalah kalimat maisir judi judi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rijsun dan disifati sebagai amal syaitan sesuatu yang dikatakan rijsun, dikatakan amal syaitan. Nah, ini kira-kira apa ini? Haram atau halal? Haram. Terlebih ada perintah di akhir ayat ini fajitan ibu Tinggalkanlah, jauhkanlah kalian darinya. Berarti tegas menunjukkan bahwasanya maisir judi adalah mada haram. Sisi pendalilan membeli barang yang barang itu belum jelas bisa diserahkan atau tidak. Bisa diserahkan atau tidak, ini masuknya dalam apa? Judi. Ya. Termasuk dalam apa? Judi. Kaidah judi kan gitu ya. Ya. Bisa dapat, bisa apa? Tidak. Bisa untung, bisa apa? Rugi. Nah, masing-masing dari dua ini menanti. Ya. Syukur-syukur saya, mudah-mudahan saya yang untung, dia yang kalah. Kan seperti itu, ini judi. Nah, memberikan yang sedikit untuk mendapat yang apa? Yang banyak. Ya. Wabillahi taufik. Dan ini ada pada jual beli ini. Kita akan sebutkan nanti lah ya azza wajal. Taib. Masyarul ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Jual beli apa? Gharar. Hadis ini akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dilarang untuk jual beli gharar Taib. Kita ingin memahami hadis ini dulu ikhwan. Nah Rasulullah SAW an bayil gharar. Apa ini maksud dengan gharar? Al gharar. Nah. Taib. Fil secara bahasa maknanya adalah al khotor, khotor, ini bahaya. Ini gharar. Ya. Taib. Nah. Masih ada yang ngantuk tidak nih, nah, ya. ya. Kayaknya sih tidak ya. Terus ya, nah, ya. <laughs> ya. Horor nanti mau salah ini apa namanya? Salah memahami ya kan. Kalau ngantuk itu salah memahami. Lebih tidur sekalian ya kan. Iya betul daripada ngantuk kemudian dapat separuh ya kan, ya kan. Nanti keluar dengan kesimpulan yang salah ya. Ya kan? Ya. Baik. Nah. Wabillahi taufik. Nah. <clears throat> Apa tadi enam? Al-gharar fil lughah secara bahasa adalah al-khatar, bahaya. Adapun secara istilah sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah makana al akibah. Jual beli yang akibatnya itu mastur, masih tertutupi, tidak jelas diibaratkan oleh imam Ibn eh, Ibnu Taimiyah rahimahullah Ibnu Taimiyah mengibaratkan dan juga yang lain ya majhulul akibah jual beli yang majhul al-akibah akibatnya itu majhul tidak jelas tidak diketahui ya taib sebagai contoh misalnya sekaligus sebagai contoh dan penjelas bahwasanya gharar ya itu termasuk di dalamnya maisir iya. ya ya gharar ini seperti maisir judi ada orang punya faros punya apa kuda ya apalagi kuda apa namanya balap yang tinggi besar ya kan kuda perang ya, tentunya mahal yang seperti ini ya mungkin orang mau membeli mahal ya berat nah, bisa ratusan juta, ya kan demikian. nah, ah, sang pemilik ini ya suatu saat lengah, kemudian kudanya lari, tidak tahu kemana. Ya, taib. Dia tawarkan kuda yang lari ini kepada apa? Temannya. Wah, saya punya kuda tapi hari-hari ini sedang lari ini tidak tahu kemana, ya kan? Ya. Tapi kamu mau beli tidak kuda saya? Oh, kuda itu yang biasa kamu gunakan untuk apa namanya? Iya itu kuda saya itu. Ya. Yang kepalanya putih, ekornya hijau, ya kan? Kakinya wah itu hebat sekali, bagus ya. Toib. Ya, segala macam kebaikan yang ada pada apa? Kuda tadi ya membuat tertarik sang pembeli ini. Tapi tentu saja harganya lebih apa? Murah. Ya, itu dulu saya beli 100 juta, nah sekarang toib 10 juta sajalah. Nah, apa namanya? Dia pikir-pikir. 10 juta. Ayo, nah 10 juta. Ini kalau saya kasih dia 10 juta dan kemudian saya dapatkan apa namanya? ya, kuda ini, saya untung berapa, Ikhwan? 90 juta, bayangkan. Susah mencari uang 90 juta dalam hitungan detik kan susah. Ya kan? Akhirnya dia beli. Ya. Mukhatarah di sini, nah, bahaya. Ya. Masing-masing menanti, ya kan? Sang penjual menanti, sang pembeli juga apa? Menanti, saling saling menanti. Taib sehari belum pulang ya kan dua hari belum pulang seminggu belum pulang ya ya sudah seminggu sang pembeli tambah apa deg-degan ya aduh sepuluh juta lepas ini ya kan sudah 10 aduh sepuluh hari ya kan taib tambah lagi sebulan ya kan sang apa namanya sang pembeli tambah sedih dia sepuluh juta dan sang penjual tambah apa senang sudah satu bulan tidak kembali mesti sudah mati dia namanya begitu satu bulan satu hari Kembali nih kuda. Ya, subhanallah, kudanya datang. Ya. Taib, ungkluk-ungkluk datang kan, ya kan, ya. Subhanallah. Sekarang siapa yang jatuh sakit, Ikhwan? <laughs> yang jatuh sakit itu sang penjual, ya kan. Jatuh sakit dia. Nah, yang ini yang membeli sakit juga, Ikhwan. Kenapa? Karena dia kaget mendapatkan uang berapa? 90 juta, ya. Subhanallah, Ikhwan. Ya. Ya ini hanya ilustrasi saja. Tidak usah antum pikir. Ya. ya. Tapi itulah ikhwan yang namanya menjual barang. Ya. Yang غير makdur ala taslimi, yang tidak apa namanya dimampu untuk diserahkan. Ya ini memang apa namanya tidak boleh secara syariat. Subhanallah lihat bagaimana syariat ini melarang yang seperti ini. baik gharar dari sini ikhwan, insya Allah sudah difahami dua dalil ini. Ya, dalil tentang syarat ini adalah Alkitab dan apa? Sunnah. Alkitab adalah ayat tadi dalam surah Al-Maidah tentang larangan apa? Maisir. Adapun dalil yang kedua adalah larangan Rasul tentang bayul gharar. Wal gharar yakni bayul mukhatarah, majhulul akibah atau masturul akibah. Jual beli yang tidak jelas akibatnya bagaimana. Gharar. Ya. Taib. Kemudian dari sini ikhwan kita akan masuk kepada jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam ya dengan sebab ini. Dengan hilangnya apa? Sebab ini atau syarat ini. Seperti tadi. Bai'us syarid menjual hewan yang kabur. Tidak boleh. Nah, Syekh Utsaimin memberikan sebuah contoh yang bagus. Bagaimana kalau menjual hewan yang sedang pergi, tapi hewan itu apa namanya? sudah istilahnya ngerti kandangnya lah, ya kan. Contohnya apa? Darak, ya kan. Itu, itu kan. <laughs> Itu kan mabur sebenarnya, tapi bisa pulang kan ya kan, ya. Ya. Gimana ini, Nang? Boleh tidak menjual ini, Nang? Boleh tidak ikhwan? Ya. Ya. Taib, tetap tidak boleh harus berhati-hati yang namanya pergi walaupun dia biasa pulang bisa jadi di jalan ditembak orang ya kan mati ya kan atau di tengah jalan nemu jodoh yang baru ya pergi kabur ya, ya. orang harus berhati-hati dalam masalah ini ya kan sampai betul-betul barangnya ada jelas genah kecekel bisa diserahkan nah ini Hati-hati harta itu perkara yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, harus berhati-hati. Ya. Biasanya menjual barang-barang yang seperti ini, yang kabur atau tercuri. Ya. Taib, Harley Davidson. Ya kan yang mahal. Saya berikan contoh yang mahal-mahal ya kan. Taib, dicuri sama orang, ya kan. Saya punya Harley saya jual, biro limang juta, lu kok murah men. Nah, Ya, ya wong ini sementara lagi dipinjam sama orang nggak ngerti ini yang minjam, ya kan nggak pulang-pulang. Oh ya sudah, nggak apa-apa 5 juta. Ya. Baik. Enggak jelas ini bisa diserahkan atau tidak. Ya. Baik. Kalau zaman dulu disebutkan oleh para ulama budak yang kabur. Ya, memang zaman dulu budak itu diperjualbelikan, ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau bayu at-tayr fil hawa. Menjual apa? Burung di langit. Nah, ya, ada burung yang bagus sekali. Masya Allah, burung bagus sekali. Kamu mau beli burung itu? Nah, ya, oh. <laughs> kayak anak kecil saja ya kan. Cuman mungkin ini muncul, terwujud, bisa jadi karena orang ini memang terkenal ahli menangkap apa? Burung bisa jadi. Ya, ya kan? Sehingga orang tidak eman-eman untuk memberikan apa namanya uang seperti itu. Ya tidak apa-apa nam. Kamu tangkap itu. Ya kalau tertangkap ini untuk kamu. Tapi kalau tidak ya, ya yang penting kamu bayar ya kan. Saya jual itu burung yang di atas nam. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Kejar sama, kejar sini ya kan. Pulut sana, pulut sini. Nah, tidak berhasil, sudah tidak jadi. Ya. Ya. Taib. Atau menjual asamak fi alma, menjual ikan di mana? Air. Ya. Air yang dimaksud air yang tidak bisa disat tentunya ya. Itu yang dimaksud seperti di laut misalnya. Wah, oh, itu ada ikan ya. Kepala dua, nah ya kan kepalanya dua kan orang tertarik ya kan ya mungkin atau yang lainnya Taib ya tidak boleh dijual kalau belum jelas bisa ketangkap atau tidak ini yang dimaksud oleh para ulama ikan dalam air tapi kalau ikan dalam air maksudnya air itu di dalam apa namanya ya ember ya atau dalam kolam yang bisa disat ya tidak masalah. Jangan antum pulang dengan membawa fikih yang aneh ya kan pulang ke rumah. Tadi Pak Ustadz ngajari tidak boleh jual ikan dalam apa? air haram ini ternyata semua para penjual ikan di pasar itu haram semua nah ya subhanallah nah ya, hati-hati dalam memahami nah ya, ya. maksudnya intinya adalah mampu atau tidak dia apa diserahkan ya wabillahi taufik nah Taib. Karena justru seperti kita ini kalau membeli ikan senangnya yang di air, yang masih seger, masih hidup, nanti baru diolah di mana? Di rumah. Ngerti nih ya, Pak Arif ya? Ya, taib. Wabillahi taufik. Satu lagi ma'asyiral ikhwah rahimah rahimakumullah di antara contoh mungkin yang bisa kita sebutkan di sini adalah apa yang disebut oleh para ulama dengan eh, saman asbil fahl. Samanu asbil fahl. Ya. Apa itu asbil fahl? Asb itu ada dua makna diterangkan oleh para ulama. Asb bisa bermakna mani, sperma ya. Al-fahl yakni pejantan. Misalnya kambing atau onta ya. Taib atau yang lain. Ya, sapi ya kan. Asab maknanya apa tadi? Air ya, mani atau makna yang lain adalah dorb ya, kawinnya. Ya. Taib. Uh, muamalah yang seperti ini ya sering kita dapatkan. Kalau bicara muamalah asalnya boleh muamalah itu jual beli ya kan. Nah, cuman permasalahannya ketika ada nas dari syariat yang melarang, mengharamkan. Di sini diuji oleh Allah seorang muslim apakah dia akan menerima ya apa yang datang dari Alkitab dan Sunnah atau tidak. Ya. Wabillahi taufik. Orang punya kambing Jawa betina. Kepingin anjingnya ini eh anjing apa? Astagfirullahaladzim. Kambing ya, ya. Kepingin kambingnya ini apa namanya? Ya. Ya, etawa nah. Ya. Maka dikawinkan dengan apa? Kambing etawa super. Ya. Jadinya apa kalau Jawa dengan etawa? Ya. Ada kan? PE ya? Ya. Apa itu PE? E-nya etawa, P-nya apa? Peranak Ewa, ya, PE betul nam, ya. Ya. Atau ingin yang lain ya kan, ya. Kambing Arab dengan kambing Jawa misalkan ya kan. Taib. Nah, kepingin biar biar apa kambingnya kambing Arab Jawa. Nah, AJ ya kan, Arab Jawa. Nah. Atau mungkin yang lain ya kan, ya. Aceh, Arab Cina. Nah. Taib. Ah ini orang kalau membeli <clears throat> yang besar etawa eh, mungkin tidak bisa. Ya. Maka yang dia lakukan adalah apa? Ya, datang kepada orang yang punya pejantan etawa. Ya, tolong ini enam. Ya, sambayar enam. Dua puluh ribu enam. Sekali apa namanya? Kawin enam. Ya. Dua kali berarti berapa? Dua puluh ribu. Lima kali berarti berapa? Lima puluh ribu enam. Sudah lima kali kok belum lagi nih nam ya. Belum punting enam. Datang lagi enam. Ya. Kan? Taib. Kadang berhasil, kadang tidak. Ya. Baik. Bagaimana yang seperti ini ikhwah? Nah. Al eh, Telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ya dari sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Baik naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl rawahul Bukhari tidak diragukan tentang kesohihan hadis ini di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari asbil fahl asbil fahl sehingga ya hadis ini dalil tentang dilarangnya mengambil ya bayaran ya dari yang seperti ini. Ya. Taib atau bahasa lain menjual air pejantan ini. Taib. Dan seharusnya yang dilakukan ya adalah memberikannya majanan gratis. Ya. Wabillahi taufik. Dan hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang sudah seyogyanya dan seharusnya ada ta'awun saling bantu membantu antara seorang muslim dengan muslim yang lain ya manusia dengan manusia ya kepada manusia ya taib wabillahi taufik adapun masalah keuntungannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di sisi Allah lebih apa lebih baik ini yang seharusnya dipikirkan ikhwan ya orang kadang memikirkan aduh rugi temen ya nah ya etawa eh, sisi sisi ini neng kampung kie ya kan kok saya berikan majanan gratis. Nah, padahal satu-satunya apa? etawa eh, di kampung tadi. Seandainya penduduk ini seratus saja setiap apa namanya, ya memberi sepuluh ribu, seratus kali sepuluh ribu berapa? Satu juta, subhanallah. Nah, ya kan. Memang kalau dipikir-pikir apa namanya, ya banyak keuntungan yang hilang begitu saja. Namun seorang muslim ketika mau mengambil satu juta ini mendengar hadis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asbil fahl. Rasul SAW melarang dari asbil fahl ini. Ah, sudah. Ini larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya satu juta ini dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga sudah merupakan keharusan untuk kita memberikannya majanan gratis ya dan mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ibtigha awajillahi subhanahu wa taala Nah, kalau sudah seperti ini luar biasa ya, enak seorang dalam bermuamalah. Ya. Dan mungkin satu juta ini akan datang melalui jalan yang lain, ya kan? Melalui jalan yang lain, ya kan? Ya. Qadarullah wa masya'afa'al Ya, betina etawa yang dia miliki itu setiap lahir tiga. Subhanallah. Kambing bisa lo tiga, ya kan? Ya. Tapi sangat-sangat jarang. Ya. Ada subhanallah dulu, ada seorang yang usaha kambing. Allah mudahkan dia. Lahir tiga, tiga, tiga, subhanallah. nah. Ya. Sehingga memang cepat kaya orang ini. Ya. Barokah. Ya. Wabilahi taufik. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau orang punya kambing, anaknya betina, itu sebenarnya barokah yang khofiyah Barokah yang apa? Khofiyah, barokah yang samar, ya kan. Ya. Saya tak tanya antum sebagai para ada yang bisnis kambing tidak nah, atau mengingu kambing? Lebih seneng yang mana, lahir jantan atau betina? Jantan ya. Terus antum antum ya, seneng jantan ya. Antum memang memelihara anu kambing tidak Kalau pemelihara ya, ya kalau melihara saya percaya. Ya, soalnya kalau antum penjual misalnya ya, penjual es kok berbicara masalah kambing saya tidak percaya ya kan kalau antum sebagai apa namanya e, memelihara kambing dan saya tanya antum lebih seneng mana? Ya lebih seneng yang jantan. Ya. Karena secara umum jantan lebih apa? Mahal. Tapi ulama mengatakan ya lahirnya betina ini ini barokah yang ya sebenarnya. Orang tidak sadar. Ya. Dari satu ini nanti jadi apa? Banyak, banyak, banyak. Ya, maka jangan menjadi orang yang suka ngangeluh terhadap keputusan dan takdir dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi betina yang dia sedihkan lahir ini ya setiap nanti lahiran tiga. Tiga. Wah, subhanallah, tiga, tiga. Nah, wabillahi taufik. Kembali pada permasalahan ikhwan. Bisa jadi ketika seorang mengikhlaskan dan menggratiskan ya kambingnya ini untuk apa namanya kawin dengan betina-betina yang ada di kampungnya datang satu juta yang lain bukan melalui jalan ini tapi dari jalan yang lain ya betina etawanya ini setiap lahir berapa tiga lahirnya betina lagi ya yang betina ini nanti lahirnya apa tiga lagi nah. subhanallah nah. wal ilmu indallah nah. coba lihat bagaimana sang buta dari bani Israel ya yang diuji oleh Allah subhanahu wa taala dengan kebutaan kemudian didatangi oleh malaikat Allah subhanahu wa taala dan Allah sembuhkan butanya kemudian Allah beri apa namanya satu ekor kambing. Kambing yang e, bunting, lagi bunting. Beberapa waktu kemudian fakana li hadza wadin minal ghanam. Tiba-tiba orang ini sudah memiliki satu lembah apa namanya? Kambing. Kambing satu lembah. Ya. Subhanallah. Nah. Kalau kita yang dapat ini mumet mungkin ya kan. <laughs> Ya. ya. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ala kulli hal, ya. Kita masuk kepada yang sedang kita bahas di sini. Ya apa alasan kenapa diharamkan? Yani Rasul mengharamkan ya terlepas dari apa alasannya yang jelas Rasul apa? mengharamkan. Naha an asbil fakhli. Ya. Kemudian para ulama mencoba melihat apa ilalnya, apa alasannya. Waqad allal al-fuqaha'u al-man'a bi annahu ma'dum ma'dumun indal aqdi wa ghair maqdur ala taslimihi. Ya. Kenapa diharamkan? Apa alasannya? Karena ketika akad itu barang yang mau dijual, yang dijual itu apa sebenarnya? Air maninya, ya kan? Itu belum tentu ada. Ya. Sudah kawin belum tentu apa? Keluar ya enggak? Nah, belum tentu ada. Satu. Enggak jelas ukurannya. Ya. Berapa cc, ya kan? Yang keluar, ya kan? Baik, kemudian kalau sudah keluar, jadi atau tidak? Ya. Tidak jelas. Dia sendiri tidak ngerti. Nah. Ya. Bisa atau tidak, tidak apa namanya memberikan itu tadi. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya ilahnya makdum indal akad barang yang dijual itu yaitu airnya ini, ya, sperma dari pejantan ini makdum tidak ada. Atau hair makdur atau memang tidak mampu untuk di, diberikan. Ya. Taib dan pemilik dari pejantan ini sesungguhnya ajiz, dia tidak mampu untuk memastikan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab Zadil Ma'ad, qala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Inna nahya an bai'i asbil fakhli min mahasinis syariati wa kamaliha." Sesungguhnya larangan Rasul untuk menjual ya air mani ini termasuk dari mahasin syariah sesungguhnya termasuk dari apa mahasin keindahan agama Islam wa dan termasuk kesempurnaan agama apa Islam dari perkara yang sepertinya sedikit ini ya termasuk keindahan dan kesempurnaan Islam ya fa inna muqabalata ma'il fahl bil asman wa ja'alahu mahalan lil uqud al muawadhah mimma huwa mustaqbah Kata Ibnu Qayyim, karena ya menerima imbalan dari air mani pejantan yang dikeluarkan ini dan dijadikan sebagai objek untuk melakukan akad muawadhah tukar menukar ini jual beli ini adalah termasuk perkara yang mustaqbah kata Imam Ibnu Qayyim termasuk perkara yang mustaqbah apa mustaqbah suatu yang tidak baik ya suatu yang jelek ya qabih indal uqala pada orang-orang yang berakal. Demikian ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad. Nah. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah. Ya. Jadi ini di antara contoh jual beli ya yang hilang darinya apa? syarat apa namanya yang sedang kita bahas yaitu an yakuna al maq'ud al, al, al alaihi makduran ala taslimihi objek yang dijadikan sebagai objek untuk akad jual beli hendaknya sesuatu yang makdur yang memang bisa untuk dia apa? Di, diserahkan ya taib ucapan Ibnu Qayyim ini tadi perkara yang mustaqbah nah taib memang demikian orang yang berakal taib masa yang seperti ini diperjualbelikan ya enggak ya taib dan yang lebih parah lagi adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya yang diperjualbelikan ini bukan punyanya hewan, tapi punyanya apa? Orang. Ya. Sehingga ada bank sperma. Ya. Dan mudah-mudahan itu tidak ada di negara kita. Ya. Mudah-mudahan tidak ada di negara apa? Kita. Nah, orang ingin punya anak yang ya apa namanya? ganteng seperti seorang apa namanya yang dia idolakan. Ya. Ada ternyata di bank itu dibeli di bayi tabungkan. Dan ini terjadi. Ingin anaknya pinter seperti Profesor Fulan. Ah, Profesor Fulan sudah sudah mati, tapi dia menitipkan apa namanya spermanya di bank sperma, dibeli bayi tabung. Ya. Nah, yang seperti ini terjadi, ikhwan, pada orang-orang kafir. Dan tidak menutup kemungkinan, ya, ada orang-orang Muslim yang mengikutinya berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sanana man kana sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sesudah kalian ya seperti kita sebutkan kemarin ya sampai pun mereka itu masuk ke dalam lubang apa namanya hewan seperti biawak ini la dakhaltumu kalian akan masuk ke dalamnya Kemudian para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Kata Rasulullah, "Kalau bukan mereka, siapa lagi? Ya. Ya, ini mungkin bisa jadi yang seperti itu ya diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang jauh dari nilai-nilai agama, yang jauh dari nilai-nilai apa? syariat. Jelas apalagi itu lebih-lebih haram untuk diperjual apa? belikan. Ya. Di samping memang dari sisi eh, ini ya, juga dari sisi apa? akan terjadi ikhtilatul ansab, akan terjadi percampuran nasab, tidak jelas nasabnya ya suaminya fulan tapi airnya airnya profesor fulan ya kan suaminya muslim airnya airnya seorang apa kafir taib naudzubillah min dalik dan kita ingatkan masyarakat muslimin rahimah rahimakumullah kaum muslimin dari ittiba subul uh, eh, al yahud wa nasara mengikuti jalan-jalannya Yahudi dan jalan-jalannya apa Nasrani naktafi bihadzal qadri naktafi bihadzal qadri wa sallallahu وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته